Hadis ke-73 Hari kiamat akan menimpa manusia yang buruk akhlaknya. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس Dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kiamat terjadi kecuali terhadap manusia yang buruk akhlaknya." Hadis riwayat Muslim. Perawi hadis, lihat hadis nomor 3. Beberapa faedah hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan bahwa hari kiamat akan terjadi menimpa orang-orang yang buruk yang tidak ada lagi kebaikan yang tersisa pada diri mereka, tidak pula beriman kepada Allah serta perzinahan tersebat di antara mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa hari kiamat akan terjadi menimpa orang-orang yang buruk yang tidak ada lagi kebaikan yang tersisa pada diri mereka. Tidak pula beriman kepada Allah serta perzinaan tersebar di antara mereka. Adapun orang-orang beriman yang berserah diri tidak akan mengalami hari kiamat. Mereka akan meninggal dunia sebelum hari kiamat, yaitu ketika Allah mengirim angin yang dingin yaitu ketika Allah mengirim angin yang dingin dan baik mencabut nyawa orang-orang beriman hingga bumi kosong dari orang-orang baik dan tidak tersisa kecuali orang-orang buruk. Kemudian kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Golongan yang beriman dan ditolong yang selalu menegakkan kebenaran tetap ada di muka bumi hingga tiba tiupan angin yang baik yang mencabut nyawa orang-orang beriman sebelum hari kiamat.